Alhamdulillah pada sore hari ini yang merupakan hari yang ke-20 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah pada hari Rabu yang bertepatan dengan tanggal 13 Mei tahun 2020. Alhamdulillah kita telah melewati 20 hari pertama di bulan Ramadan. Dan yang tersisa adalah 10 hari terakhir. hari yang lebih afdal dan lebih utama di malam-malamnya dibandingkan malam-malam sebelumnya dan pada 10 hari terakhir inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk melaih satu malam yang malam tersebut lebih baik dari seribu bulan malam Lailatul Qadar malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yang semestinya bagi kaum mukminin berlomba-lomba untuk meraih kebaikan di malam tersebut dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir. Dan lebih terkhusus lagi pada malam-malam ganjilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iltamisuha fil al awakhir fil autar minha." Carilah Lailatul Qadar itu pada sepuluh malam terakhir dan lebih terkhusus lagi pada malam-malam ganjilnya. Malam ini adalah malam yang ke-21 Ramadan yang merupakan malam pertama dari 10 malam terakhir. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri demikian pula kepada para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat. Untuk semangat menghidupkan malam-malam dari 10 malam terakhir ini dengan qiyamul lail dengan zikrullah dengan tilawatul quran memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang aku ucapkan apabila Aku menyangka bahwa malam itu adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ucapkanlah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf." Engkau cinta dengan memberi maaf maka berilah maaf kepadaku memohon ampunan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan di bulan Ramadan dan meraih maghfirah Allah ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita meninggalkan bulan Ramadhan Seperti tatkala baru saja kita keluar dari kandungan ibu-ibu kita dalam keadaan bersih. Dalam keadaan suci dari dosa-dosa Dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-17 yang menyebutkan tentang athar riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ussalaf tentang keutamaan bersabar. Lalu berkata Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub Al-Ma'ruf ibn Qayyim Al-Jawziyah rahmatullahi ta'ala alaihi وقال عمر بن عبد العزيز dan berkata Umar بن عبد العزيز رحمه الله أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة ولكن قد جعل الله في الصبر معولا حسنا أدب رضا merupakan kedudukan yang mulia, kedudukan yang kokoh Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada prinsip kesabaran itu sebagai sandaran yang baik. Ridho adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Itu merupakan kedudukan yang mulia. Ridho terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Jalla wa'ala. Namun cukup seseorang itu bersabar maka itu sudah merupakan kebaikan yang besar yang Allah Azza wa Jal berikan kepada seorang hamba dalam menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan ini. Dan ketika Abdul Malik anak beliau meninggal Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz yani anak dari Umar bin Abdul Aziz ketika beliau meninggal maka Umar bin Abdul Aziz menyolati anaknya lalu beliau mengatakan rahimakallah laqad kunta li waziran wa kunta li mu'ina Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sungguh engkau dahulu telah menjadi pendampingku dan telah menjadi penolongku. Dalam keadaan kaum muslimin yang ada di sekitar Umar bin Abdul Aziz, mereka menangis dan tidak satu tetes pun yang mengalir dari air mata Umar bin Abdul Aziz dan nanti pada bab yang berikutnya beliau Ibnul Qayyim rahimahullah akan menyebutkan pembahasan tentang hukum menangis ketika menghadapi musibah bahwa hal tersebut tidak mengapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri menangis dan itu adalah merupakan bentuk rahmat yang Allah Azza wa Jalla letakkan ke dalam hati-hati hambanya. Namun sebagian para ulama salaf mereka menghindari untuk menangis karena adanya khawatiran terjatuh ke dalam meratapi musibah, meratapi seorang yang meninggal. Namun yang sahih bahwa menangis tidak mengapa selama tidak melampaui batas, tidak menyebabkan seorang keluar dari as-sabr, jalur kesabaran. Demikian pula Mutarrif Ibn Abdullah rahimahullah ketika anak beliau meninggal fa'atahu qaumun yu'azzunahu fa kharaja ilaihim ahsana ma kana bisyara' tatkala anak Mutarrif bin Abdullah mendapatkan na'am meninggal lalu ada satu kaum mereka mendatangi Mutarrif ingin menyampaikan bela sungkawa takziah kepada beliau maka Mutarrif bin Abdullah pun keluar menghadapi mereka dengan wajah yang sangat berseri-seri ini disertai dengan senyuman seperti tidak terjadi sesuatu. Lalu kata Mutarrif rahimahullah inni la astahi min Allah an atadha'dha'a li musibatihi. Sesungguhnya aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melemah disebabkan karena musibah yang menimpanya dengan meninggalnya anak beliau. Beliau tidak ingin menampakkan kelemahan. Beliau tidak ingin menampakkan bentuk kesedihan atas meninggalnya. Karena itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Amr ibn Dinar rahimahullahu taala beliau mengatakan berkata Ubaid bin Umair ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب ولكن الجزع القول السيء والظن السيء Bukanlah yang dimaksud al-jaza' itu bukan yang dimaksud dengan tidak bersabarnya seseorang ketika air mata itu mengalir dan ketika hati itu bersedih bukan itu yang dimaksud seorang keluar dari kesabaran namun yang dimaksud dengan tidak bersabarnya seorang ketika dia mengeluarkan ucapan yang buruk dan dia berprasangka buruk keluar ucapan yang buruk yang menunjukkan dia tidak menerima apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia berburuk sangka maka ini yang menyebabkan seorang keluar dari kesabaran adapun seseorang yang berlinang air matanya bersedih atas meninggalnya seorang yang dia cintai hal itu tidak mengapa selama dia mampu mengontrol dirinya selama dia senantiasa menghubungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Abid Dunya dari Al Hasan bin Abdul Aziz Al Jarawi beliau mengatakan bahawa Aku memiliki seorang putra yang meninggal. Putra ini sangat berharga bagiku. Maka aku pun mengatakan kepada ibunya, Ittaqillaha wahtasibihi. Bertakwalah engkau kepada Allah. Dan mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpamu. Maka ibunya pun mengatakan musibati azam min an ufsidaha bil jaza'. Musibah yang aku itu lebih besar daripada aku merusaknya dengan cara al jazak dengan kehilangan kontrol dengan tidak memiliki kesabaran memang itu adalah musibah yang besar namun Apabila seorang tidak memiliki kesabaran maka justru akan semakin menambah musibah. Itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau sangat cinta kepada anaknya. Itu adalah musibah yang besar yang menimpa beliau namun beliau tidak ingin merusaknya dengan kehilangan kesabaran. Sabar akan membuahkan hasil yang lebih baik. Sabar akan menyebabkan Allah Azza wa Jal mengganti musibah tersebut dengan kebaikan. Demikian pula dirawatkan oleh Ibn Abi Dunya dari Amr bin Bakar atau Amr bin Bukair dari seorang syekh dari kalangan Quraisy. Beliau mengatakan bahawa ketika Al-Hasan bin Al-Husain Abu Ubaidillah Ibn Al-Hasan meninggal dan Ubaidullah ketika itu sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim di Basrah sekaligus dia sebagai gubernurnya. Maka ketika Al-Hasan bin Al-Husain meninggal, maka berdatangan sekian banyak orang kepada Ubaidullah untuk mentakziahnya. Mengucapkan bela sungkawa kepadanya, menghiburnya. Maka mereka pun bermudakarah mereka saling menyampaikan ilmu tentang apa yang dihasilkan oleh seseorang ketika dia bersabar. فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان مما كان يصنعه فقد جزع. Kapan seseorang dikatakan kehilangan kesabaran? ketika mendapatkan musibah maka mereka pun sepakat bahwa apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang biasa dia lakukan yang biasa menjadi rutinitasnya lalu dia meninggalkannya karena musibah maka itulah yang dimaksud jaza itulah yang dimaksud jaza kehilangan kesabaran jadi dari uh, penjelasan ini menunjukkan bahwa seseorang yang meninggalkan apa yang biasa menjadi rutinitasnya seperti pekerjaan atau yang semisalnya pada saat dia mendapatkan musibah, lalu dia menghentikan aktivitasnya, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kesabaran. Itu bentuk dari jaza. Namun riwayat ini uh, terdapat kelemahan disebutkan dari seorang syekh dari Quraisy Kemudian pentahki kitab ini mengatakan aku tidak mendapati dalam kitab-kitabnya Ibn Abid Dunia. Mungkin saja eh, Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mendapati mungkin ada kitab dari Ibn Abid Dunia yang hingga sekarang belum ditemukan khususnya riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Demikian pula berkata Khalid bin Abi Uthman Al-Qurashi bahwa Sa'id bin Jubair mentakziah kepadaku atas kematian putraku. Maka dia melihat aku berkeliling di rumah itu dalam keadaan menggunakan penutup kepala. Nah, ini menunjukkan kesedihan. Menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dia tutup kepalanya, lalu dia keliling rumah gitu. Seperti orang yang bingung. Maka datang Said bin Jubair lalu beliau menyingkap penutup kepala yang ada di kepalaku sambil beliau mengatakan alistikanatu minal jaza' bahwa merenung ya mendalamkan renungan itu termasuk bentuk kehilangan kesabaran termasuk bentuk kehilangan kesabaran dari riwayat-riwayat yang dinukil dari para ulama salaf ini kita memiliki beberapa kesimpulan bahwa yang pertama sabar itu tidak hanya berkaitan dengan fisik jasmani seseorang namun juga berkaitan dengan hati apabila seseorang menenangkan dirinya jasmaninya terlihat tenang namun hatinya meronta murka berat untuk menerima apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala maka berarti dia tidak bersabar jadi sabar itu adalah Ketika seseorang menahan hatinya dari melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia berat atau tidak menerima apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu menahan lisannya dari keluhan dan menahan jasmaninya dari melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari kontrol. Kemudian yang kedua bahwa sabar yang diterangkan oleh para ulama ussalaf adalah ketika seseorang menjadikan musibah yang menimpanya tidak menyebabkan terjadinya perubahan dalam uh, kesehariannya. Seperti seseorang yang ketika mendapatkan musibah melakukan satu kebiasaan yang orang mengetahui bahwa orang ini sedang tertimpa musibah. Maka bagi seorang yang bersabar, baginya tidak ada perbedaan pakaiannya adalah pakaian yang biasa dia kenakan. Tidak ada pakaian khusus ketika tertimpa musibah. Seperti memakai penutup kepala khusus. Yang orang-orang mengetahui bahwa ini tanda menunjukkan bahwa dia ini dapat musibah. Atau berpakaian hitam. Dia berpakaian hitam kalau dapat musibah seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia. Jadi ada tanda khusus yang diketahui bahwa orang ini sedang mengalami musibah. Tidak ada. Apabila seorang melakukan sesuatu ya, dari hal-hal yang khusus yang dia tidak biasa melakukannya di luar hal tersebut. Kecuali ketika seorang mendapatkan musibah, maka ini merupakan bentuk jaza. Menunjukkan bahwa dia tidak bersabar dalam menghadapinya. Dalam menghadapi cobaan dan musibah tersebut. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa apabila ada seorang yang mendapatkan musibah lalu kemudian dia berkumpul bersama dengan satu kaum maka Orang yang bersabar itu tidak bisa dibedakan ketika dia berkumpul dengan satu kaum, maka orang-orang tidak bisa membedakan mana orang terkena musibah, mana yang tidak. Karena dia tidak memiliki penampilan khusus. Tidak punya pakaian khusus, tidak punya gaya tertentu ketika mendapatkan musibah. Nah ini yang diingkari oleh Said bin Jubair ketika Khalid bin Abi Uthman ditinggal mati oleh anaknya lalu beliau berpakaian khusus dan beliau menggunakan penutup kepala maka didatangi oleh Said bin Jubair radhiyallahu anhu lalu beliau menyingkap penutup kepalanya lalu beliau mengatakan alistikanatu minal jaza bahwa renungan mendalam itu termasuk bentuk kehilangan kesabaran. Lalu kata beliau wa amma qawlu kathirin minal fuqaha'i min ashabina wa ghairihim la ba'sa an yuj'ala al-musabu ala ra'sihi thawban yu'rafu bih. Qalu li anna taziyata sunnah wa fi dhalika taysirun li ma'rifatihi hina yu'azza. Fa fihi Adapun perkataan banyak dari kalangan para ahli fikih dari para sahabat kami dan selain mereka ketika mereka mengatakan tidak mengapa apabila seorang yang ditimpa musibah itu meletakkan di atas kepalanya pakaian atau penutup kepala yang dengannya dia diketahui. Alasannya bahwa takziah itu kan hukumnya sunnah. Nah, sehingga apabila seseorang memiliki pakaian khusus, hal itu akan memudahkan kepada orang yang hendak mentakziahnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat takziah kepadanya. Jadi itu alasannya. Takziah itu sunnah. Maka untuk memudahkan orang untuk mengucapkan kalimat takziah kepadanya maka dianjurkan bagi dia untuk mengenakan pakaian khusus, penutup kepala, dan yang sebisalnya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah fihi Ini adalah alasan yang yang tidak tepat. Lalu beliau menyebutkan bahwa guru kami, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau juga mengingkari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Wala raiba anna salaf lam yakunu yaf'aluna syai' min dhalik, tidak diragukan bahawa para ulama ussalaf mereka tidak melakukan apapun dari hal itu. Menggunakan pakaian khusus ketika tertimpa musibah. Wala nuqila hadha an ahadin min as-sahabati wat tabi'in. Dan tidak pula dinukil dari seorang pun dari kalangan para sahabat dan tabi'in bahwa mereka memiliki gaya khusus. Memiliki pakaian tersendiri yang mereka mengenakannya ketika tertimpa musibah, tidak ada. Wal atharul mutaqaddimatu kulluha sarihatun fi raddi hadzal qaul. Dan riwayat-riwayat yang telah disebutkan sebelumnya itu sangat jelas membantah pendapat ini. Dan Ishaq ibn Rahuya beliau membenci seseorang meninggalkan pakaian apa yang biasa dia kenakan dalam berpakaian lalu dia tinggalkan karena mendapatkan musibah. Kata beliau, huwa minat tasallubi bahwa meninggalkan pakaian yang biasa dia kenakan disebabkan karena musibah ini termasuk bentuk uh, at-tasallub. Tasallub itu menggunakan pakaian as-sudab yaitu pakaian yang berwarna hitam yang biasa dikenakan oleh orang-orang yang tertimpa musibah. Lalu kata al Qayyim rahimahullah wa bil jumlati fa'adatuhum annahum lam yakunu yughayyiruna syai'an min zayyihim qabla al-musibah. Kesimpulannya bahwa kebiasaan para ulama ussalaf mereka tidak pernah merubah sesuatu apapun dari penampilan mereka sebelum mendapatkan musibah. Wala yatrukuna makanu ya'maluna dan mereka tidak meninggalkan apa yang rutin mereka lakukan. Mengapa? Fahada kulluhu munafin lisabri. Karena ini semua dapat menghilangkan sifat kesabaran seseorang. Jadi biasa gitu. Aktivitas biasa. Seorang yang tertimpa musibah pada saat dia mendapatkan musibah tersebut tidak menyebabkan terjadinya perubahan dalam penampilannya tidak dilakukan satu penampilan khusus pakaian khusus gaya tertentu nah, bahkan dalam hal pekerjaan pun tidak nah aktivitas seperti dia beraktivitas pada saat dia tidak mendapatkan musibah. Maka itulah yang dimaksud dengan as-sabru, kesabaran. Dengan demikian selesai pembahasan kita dari bab yang ke-17 dari kitab ini. Berikutnya kita insyaallah taala memasuki bab yang ke-18 yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan musibah yang menimpa seorang dari menangis kemudian berteriak-teriak menyobek-nyobek pakaiannya berteriak ala teriakan jahiliyah dan yang semisalnya. Ini akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.